به ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ikhwan fillah Melanjutkan kajian kita membaca kitab Siyam Pada pertemuan terakhir kita membahas Tentang puasa-puasa yang terlarang. Berikutnya Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang ini membahas tentang perkara keutamaan صوم رمضان قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan barang siapa yang berpuasa ramadan imanan berdasarkan iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala Ghufir lahu ma taqaddama min dambihi Maka Allah hapuskan Dosa-dosanya yang telah lalu Wa man qama laylatal qadari Dan barang siapa Yang Menghidupkan malam Laylatul Qadar imanan wahtisaban karena iman dan ikhlas ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi maka Allah hapuskan apa-apa yang telah lalu daripada dosanya muttafaqun alaih ini sebagaimana disebutkan muttafaqun alai artinya disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim itu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam lafaz yang lainnya hadis ini ada tambahan man qama ramadan ini Man soma Ramadan imanan wahtisaban Dan siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban Karena iman Dan mengharap pahala dari Allah Maka terampuni dosa-dosa yang telah lalu Kemudian Man Qama Ramadan Dan barang siapa yang Qama Ramadan yakni qiyamul lail di Ramadhan secara umum maka ghufira lahu taqaddama min dambihi kemudian baru lafaz ini wa man qama lailatul qadar dan barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wahdi wahtisaban karena iman dan mengharap pahala dari Allah Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Di mana di antara keutamaannya dari keutamaan-keutamaan puasa Ramadan yang banyak yang sesungguhnya telah kita singgung dan kita sampaikan pada awal-awal pembahasan ini tentang keutamaan Ramadan. Dan di antara keutamaan Ramadan adalah apa yang tersebut di dalam hadis ini bahwasannya barang siapa yang beriman eh, puasa dengan iman yakni iman kepada Allah dan hari akhir wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Maka barang siapa yang ikhlas puasanya dan berpuasa karena iman yang artinya ini juga dalil bahwasannya orang yang bukan muslim bukan mukmin maka tidak mendapatkan fadilah dari fadilah puasa maka untuk bermanfaat puasanya haruslah dia iman mukmin dan dia lakukan karena iman kepada Allah dan kemudian juga wahtisaban mengharap pahala dari Allah maka ini dalil bahwasanya wajibnya ikhlas untuk bisa mendapatkan manfaat dan diterimanya ibadah puasa barulah Allah sebutkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi maka ini fadilahnya di antara fadail keutamaan-keutamaan berpuasa Ramadan adalah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sementara kita adalah manusia yang sering berbuat salah dan sering berbuat dosa. Maka Allah dengan rahmatnya menetapkan untuk manusia musim-musim ibadah yang jika itu diamalkan dan dikerjakan dengan ikhlas akan meninggikan derajatnya dan akan menghapus, menghapuskan dosa-dosanya. Maka ini yang pertama faedah daripada hadis keutamaan puasa Ramadan. Kemudian dengan membacakan hadis ini juga muallif menyinggung sebuah permasalahan yang ini juga permasalahan yang sangat penting dan besar sungguhnya diketahui oleh muslimin yaitu tentang masalah Lailatul Qadar dan keutamaan menghidupkan memakmurkan malam Lailatul Qadar di mana barang siapa di antara keutamaannya barang siapa yang qamah Ma makna qama di sini? yakni menegakkan ibadah ibadah kepada Allah dengan qiyamul lail dengan qiraatul Quran dengan zikir-zikir dan doa dan juga dengan majelis ilmu karena majelis ilmu adalah ibadah yang mulia dan besar ia lakukan ini semua ia hidupkan malam Lailatul Qadar itu karena iman bukan karena ikut-ikutan tetapi betul-betul yang mendasari dia karena yakinnya imannya kepada Allah dan hari akhir dan juga dia lakukan itu ihtisaban betul-betul ikhlas bukan karena ambisi dan kepentingan dunia tetapi betul-betul lillahi ta'ala maka ghufira ma taqaddama min dzambihi maka Allah akan hapuskan apa-apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya maka hadis ini anjuran agar kita menyambut dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian anjuran untuk antusias bersemangat di dalam menghidupkannya melebihi ibadah kita di hari-hari yang lainnya. Karena begitu besarnya keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Dan terkhusus malam Lailatul Qadar ini karena begitu mulianya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang diberi nama dengan surat Al-Qadar. yakni di mana seluruh ayat-ayatnya menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sungguhnya kami turunkan Al-Quran Fi lailatul qadar Di malam Yang malam ini disebut lailatul qadar Wa ma adraka ma lailatul qadar Aukah engkau Apa itu malam lailatul qadar Kemudian Lailatul qadri khairun min alfi syahr Ini keutamaannya di mana malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada seribu bulan lebih mulia dari pada seribu bulan dari bulan-bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar Nazzalul malaikatu warruhu fihi dan pada malam itu turun Malaikat yang ada di langit sana berbondong-bondong turun ke bumi bersama dengan para malaikat para malaikat tersebut juga Jibril pimpinan para malaikat ikut turun ke bumi dan kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar maka keselamatan pada malam sepanjang malam itu ketenteraman kedamaian sepanjang malam di mana terjadinya munculnya malam Lailatul Qadar sepanjang malam kedamaian sampai terbitnya fajar yakni sampai waktu subuh Kayat surat ini Surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang betapa besarnya malam Lailatul Qadar. Yang menunjukkan ini pertama adalah di mana Allah menurunkan surat khusus yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar ini. Dan kemudian di dalam surat tersebut Allah jelaskan beberapa keutamaan-keutamaan malam ini maka yang pertama disebutkan bahwasannya malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Apa yang dimaksud dengan lebih baik di dalam ayat ini? Para ulama menyebutkan bahwasannya ibadah di malam tersebut pahalanya seribu kali lipat dibanding ibadah-ibadah satu malam yang tidak ada badannya malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang luar biasa. yakni fadilah yang bombastis luar biasa. Satu malam ibadah diberi nilai berapa? Nah, seribu. Karenanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat radhiyallahu anhum dan salaful ummah setelah mereka ini betul-betul antusias di dalam menyambut, mempersiapkan dalam rangka menyambut dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Karena keutamaan yang luar biasa ibadah semalam. Nah, itu mendapatkan pahala lebih daripada seribu kali lipat. Nah, maka solatnya lebih seribu kali lipat pahalanya. Kalau membaca Quran pahalanya dilipat gandakan seribu kali lipat. Kalau zikir, kalau sodako dilipat gandakan seribu kali lipat. Nah, mengajarkan ilmu itu adalah pahala dilipat gandakan seribu kali lipat Nah, berbuat baik menolong orang, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan seterusnya. Zikir. Nah, semuanya dilipatkan seribu kali lipat. Maka karenanya biasanya salat pada malam-malam ini tidak tidur di malam yang diduga itu adalah malam Lailatul Qadar. Perlu diketahui bahwasannya terlarang seseorang ibadah sepanjang malam tanpa tidur. Ini terlarang pada asal. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wa fi nafsika 'alaika haqqun." Dan pada dirimu itu ada hak Ketika Rasulullah menasihati salah seorang sahabat tidur malam, eh, kiamul lail sepanjang malam sampai tidak tidur sama sekali. tapi ahli alaika hakun. Maka Rasulullah menasihati bahwasanya tidurlah dan nanti kiamul lail bangun setelah itu dan mengingatkan bahwasanya pada dirimu itu ada hak yakni ada hak kesehatan untuk dijaga, penglihatan ada hak untuk diberikan uh, wawan haknya untuk beristirahat dan seterusnya. Tetapi khusus untuk mencari malam Lailatul Qadar ini para ulama menyebutkan bahwasannya ini diperbolehkan menjadi perkara yang khusus di dalam malam Lailatul Qadar. Karenanya salaf di malam-malam yang itu diduga malam Lailatul Qadar, mereka menghabiskan malam sepanjang malam untuk ibadah dan dengan amaliyah-amaliyah kebaikan, amalan soleh yang diharapkan darinya mendapatkan pahala yang berlipat seribu kali lipat. Kemudian juga setelah tadi bahwasannya ibadah di malam Lailatul Qadar keutamaannya dilipat gandakan seribu kali lipat. Kemudian juga disebutkan di antara keutamaan malam ini turun para malaikat malaikat langit berbondong-bondong ke muka bumi dan bersama para malaikat tersebut juga ikut turun pimpinannya para malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Jibril lah yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat tersebut. Nah, maka ini pengagungan yang luar biasa terhadap malam ini. Di mana para malaikat pun begitu memuliakan sehingga mereka berbondong-bondong turun disebutkan turunnya min kulli amr membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala nah sebagian para ulama menyebutkan al-amr di sini adalah mencatat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala selama setahun perlu diketahui berdasarkan dalil-dalil sahih baik Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pencatatan takdir itu ada beberapa keadaan. Yang pertama pencatatan takdir sebelum 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi bahkan sebelum terciptanya makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya makhluk Allah menciptakan al-qalam kemudian Allah memerintahkan al-qalam untuk menulis uktub apa yang ditulis kemudian Allah menyampaikan yang ditulis uktub maqadirus samawati wal ard ila qiyamis sa'ah tulis segala takdir-takdir yang akan terjadi dari takdir seluruh makhluknya Nah, sampai hari kiamat. Ini catatan takdir induk. Nah, seluruhnya tertulis dan tersimpan di lembaran yang kemudian diistilahkan dengan istilah apa? Lauh al-mahfuz. Nah, kemudian ada catatan takdir yang ini kalau bagi manusia sebelum diciptakannya manusia nah ketika manusia itu berumur berapa empat bulan nah, maka Jibril datang ke rahim ibu yang mengandung kemudian ditiupkan padanya ruh dan sekaligus juga ditetapkan catatan takdirnya sa'idun au apakah dia menjadi orang yang mulia, beruntung ataukah orang yang celaka. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hal ini dan hadis ini dinukil oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian catatan takdir berikutnya adalah catatan takdir yang itu adalah takdir tahunan setiap tahun. Kapan pencatatan itu? Pencatatan itu dilakukan tiap-tiap malam Lailatul Qadar tadi. Dan para ulama menyatakan ini makna min kulli amrin. Mereka datang membawa perintah-perintah Allah di antaranya adalah mencatat takdir manusia selama setahun. Nah, yang tahun lalu takdirnya buruk, kemudian bisa jadi berubah kehidupannya karena ibadah di malam Lailatul Qadar kemudian mendapatkan hidayah. Berubah catatan takdirnya menjadi baik dan seterusnya. Nah, maka ini tahapan-tahapan pencatatan takdir berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang perkara ini dirinci di dalam perkara akidah. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah di mana kedamaian sepanjang malam selama malam Lailatul Qadar tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Maka keselamatan malam itu sampai terbitnya al-fajr makna al-fajar yaitu as-subuh sampai terbitnya waktu subuh. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat lain keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Di mana malam Lailatul Qadar ini adalah Allah namakan Lailah Mubarakah. Nah, dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Maka ayat ini memberikan faidah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa itu? bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Bagaimana keberkahannya? Di antara barokah malam itu ibadah dilipat gandakan. Dan di antara barokah di malam itu doa dikabulkan. Nah. Dan tentunya ada perkara-perkara lain yang kita tidak tahu. Nah, Dan dengan ayat ini juga menjelaskan di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam itu adalah malam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya apa? Al-Qur'an. Karena Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Quran di malam yang penuh berkah yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar inilah malam yang penuh berkah. Maka di antara keberkahan malam ini di mana Allah turunkan Al-Qur'an di mana Al-Qur'an itu adalah sumber segala kebaikan. Sumber segala kenikmatan. Sumber segala hal-hal keselamatan. Tidak ada kebaikan, tidak ada keselamatan kecuali apa yang datang dari Al-Qur'an dan pengamalan terhadap Al-Qur'an. Tetapi apa yang dimaksud dengan bagaimana yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar? Padahal kalau kita belajar sirah nabawiyah Nah, kadang-kadang surat itu turun. Antum paling masyhur mungkin tentang turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya kapan? Di mana? Di gua Hira. Dan turunnya itu di gua Hira. Di permulaan ketika Rasulullah apa e, mendapatkan wahyu. Berarti lima surat saja turun pada satu kejadian. Paham ya? Bukan uh, afwan, bukan lima surat, lima ayat bahkan dari surat Al-Alaq. Nah. Kemudian turun juga Al-Qur'an di kesempatan yang lainnya. Nah, ada kasus tertentu kemudian turun ayat seperti turunnya surat Al-Mujadilah. Ketika seorang sahabiah terjadi persengketaan antara cekcok antara sahabat dan istrinya. Si sahabia ini kemudian mengadukan perihal suaminya kepada Nabi. Yang suaminya mengatakan bahwasannya engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Nah, maka kemudian turun ayat yang sebagai jawaban keluhan terhadap sahabia ini. Nah, ini di tempat yang berbeda. Surat Al-Fatah turun dalam kondisi yang lain. Surat Al-Baqarah satu surat Al-Baqarah itu turunnya pun beberapa kasus kejadian termasuk ketika masalah puasa. Ini turunnya berbeda-beda. Nah, sementara Allah sebutkan di sini turunnya dari zahir ayat ini satu kali. Iya kan? di malam mubarakah. Padahal dalam sirah nabawiyah kita tahu Al-Qur'an itu turunnya eh, berulang-ulang selama 23 tahun kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana para ulama menjelaskan tentang perkara ini? Maka sebagian ulama menyatakan permulaan turunnya. Permulaan turunnya adalah di malam Lailatul Qadar. Berarti surat apa itu yang pertama turun? Al-Alaq 1 sampai 5 itu tadi. Yang lainnya sesuai dengan apa? kejadian-kejadian di waktu-waktu yang berbeda kadang malam, kadang siang, kadang pagi, nah kadang sore. Nah, ini sebagian. Sebagian lagi menyatakan bahwasannya turunnya itu sekaligus ke Baitul Ma'mur, langit dunia di situ ada tempat namanya Baitul Ma'mur diturunkan oleh Allah disam, uh, disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril membawanya ke Baitul Ma'mur ini sekaligus ke langit dunia. Dari sana kemudian berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan apa kejadian yang tersebut di dalam Eh, yang kemudian disebutkan di dalam sirah nabawiyah kadang turunnya pagi kadang turunnya sore kadang tahun ini tahun kesekian tahun kesekian dan seterusnya dan pendapat ini pendapat yang insya Allah paling kuat yang di pendapat ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan ini pendapat jumhur al ulama di mana mereka mengatakan Al-Qur'an itu turunnya sekaligus oleh Allah e, diturunkan disampaikan melalui Jibril ke Baitul Makmur ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia itulah diturunkan berangsur-angsur per kejadian. Nah, per kejadian turunnya surat Al-Fatihah. Nah, dan seterusnya. Maka sekaligus diturunkan di Bait Al-Ma'mur. Naam. Kemudian terkait malam Lailatul Qadar ini para ulama juga ikhtilaf kapan tepatnya tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu terjadinya. Ini pembahasan yang luar biasa besar. Artinya eh, ihtimam perhatian mereka para ulama salaf tentang perkara ini betul-betul antusias sampai Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala ketika menyebutkan akwal para ulama tentang kapankah tepatnya hari H Lailatul Qadar tersebut kata Al Hafidh menyatakan ikhtalafal ulama akthar min arba'ina kaula para ulama ikhtilaf sampai lebih daripada 40 kaul bayangkan dan Al Hafidh Ibnu Hajar tidak mengabaikan pendapat pendapat itu tadi disebutkan satu persatu 40 pendapat itu dengan dalilnya Subhanallah. Dalam Fathul Bari. Satu persatu berikut dalilnya. Pendapat pertama ini dalilnya demikian. Pendapat kedua ini dalilnya demikian. Terus pendapat ke-20 ini dalilnya ini. Pendapat ke-30 dalilnya ini. Dan pendapat-pendapat itu tidak jarang dalilnya mereka ada tiga dalil, empat dalil. Itu disebutkan dengan terperinci. Perhatian yang luar biasa. Eh, imam keseriusan yang luar biasa yakni terhadap ilmu dan khususnya terhadap malam Lailatul Qadar ini. Tetapi dari akwal semua itu termasuk apakah dia di Ramadan atau di luar Ramadan Qaul sahih adalah dia turunnya di Ramadan. Ini qaul yang sangat sahih dengan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis. Kemudian dari Ramadan itu dia di sepuluh malam terakhir. Nah, dan dari sepuluh malam terakhir itu dia di malam-malam ganjil. Kemudian dari malam-malam ganjil ini sebagian menyatakan malam 27, sebagian menyatakan malam 29, sebagian menyatakan malam 23. Yang paling sahih adalah di malam-malam ganjil 10 terakhir dan tidak ada kepastian apakah dia 27, apakah 23, apakah 2 eh uh, ya, al ganjil. Karena sebagian hadis menyebutkan pernah turun sebagaimana persaksian Ubay bin Ka'ab. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab bersumpah wallahi malam itu ketika turunnya Ya, ini ketika bersama Rasulullah tanggal 27 apa e, Ramadan. Tetapi di dalam hadis yang lainnya hadis Sa'id Al-Khudri itu tersebut Rasulullah menyebutkan turun kepadaku malam Lailatul Qadar ketika aku sujud dan ketika waktu itu setelah itu kemudian hujan dan dipersaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri malam itu adalah tanggal 21 Ramadan. Nah. Sehingga tidak mesti. Maka karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan, memotivasi para sahabat untuk antusias menemui, bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, taharruhu fi asril awakhir hendaklah kalian apa mencarinya taharru itu bermakna semangat untuk mencari tahari hendaklah kalian bersemangat mencarinya kapan di sepuluh malam terakhir demikian yang paling sahih dari al-aqwal tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana memanfaatkannya? Bagaimana Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam memakmurkan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Maka disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis akhrajahum Muslim Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid bersungguh-sungguh dalam ibadah betul-betul sangat apa letih dan bersemangat ibadah di malam Lailatul Qadar malayastahid fi ghairiha yang kesungguhannya itu mengalahkan di malam-malam selain malam ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwasannya bersemangat dalam setiap waktu ya kan dalam ibadah dalam segala ibadah termasuk qiyamul lail dan salat dan kita tahu kisah bagaimana sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail sampai kakinya apa? bengkak. Nah, itu sehari-hari demikian. Menunjukkan semangat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dalam Qiyamul Lail. Tetapi di malam Lailatul Qadar melebihi. Jauh melebihi semangatnya dibanding malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Kemudian juga tersebut di dalam hadis yang lainnya, hadis Bukhari Muslim Aisyah radhiyallahu anha juga mengkisahkan karena idza dakhala al-ashr adalah beliau ketika telah masuk 10 malam terakhir sadda mi'zarahu mengencangkan ikat pinggangnya wa ahya lailahu dan menghidupkan malam harinya wa aiqadha ahlahu dan bukan untuk kepentingan dirinya pribadi bahkan juga membangunkan istri-istrinya agar apa ikut memakmurkan malam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Dan juga di antara ibadah yang dilakukan dalam rangka upaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan ibadah amalan saleh yang mulia adalah dengan i'tikaf. Maka karenanya disebutkan juga dalam sebuah hadis وكان يعتكف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أشر الأواخر من رمضان adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hatta tawaffahu sampai meninggalnya Sampai-sampai disebutkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luput iktikaf maka Rasulullah mengamalkannya di hari yang lain. Pembahasan iktikaf ini insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya bahwasannya demikianlah menghidupkan malam Lailatul Qadar dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istihad ibadah secara umum ibadah apa saja khususnya adalah qiyamul lail qiraatul Quran zikir dengan berbagai zikir nah dan juga bisa dengan sedekah nah dan berusaha melakukan ibadah yang lebih dibanding hari-hari dan malam-malam yang lainnya. Kemudian menghidupkan malam tersebut dengan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi berusaha mengajak orang lain keluarganya untuk menghidupkan malam tersebut. Kemudian diajarkan sebuah doa yang jika kita bertemu malam itu maka disunnahkan kita membacanya. Yani doa yang alhamdulillah ini pun antum ketahui yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini dibaca di 10 malam terakhir. Karena itulah karena di malam inilah diperkirakan malam Lailatul Qadar ataupun sebagian masjid sejak awal membacanya kan ya, ini kekeliruan kemudian kekeliruan kalau kekeliruan yang pertama semata-mata dia membaca sejak malam ini kekeliruan dari sisi mungkin fikih ya nah, tapi ada kekeliruan yang lebih parah yang ini pelanggaran syar'i yaitu dibaca berjamaah.